Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Fiqhu Tarbiyatil Abna karya Syekh Mustafa Ibn Al-Adawi hafizallahu taala. Kita masih uh, membahas tentang masalah eh, pemuda-pemuda uh, hebat di antaranya yang terakhir adalah habru hadil ummah ulama'nya umat ini yaitu Abdullah ibnu Abbas radallahu anhuma <clears throat> yang kemarin telah kita baca Eh, sebab atau hal yang menyebabkan beliau menjadi ulama adalah karena beliau rajin belajar. Beliau mengajak temannya orang Ansar untuk belajar kepada para sahabat. Namun temannya menolak dan tidak mau menerima ajaan. Namun meskipun demikian Ibn Abbas tidak pantang mundur. Beliau tetap rajin belajar sampai akhirnya beliau menjadi ulama dan dibutuhkan oleh masyarakat. Pada akhirnya temannya Angsor ini mengatakan karena hadal fata aqalu minni. Anak muda itu yaitu Ibnu Abbas lebih berakal daripada diriku. Walihada oleh karena itu maka piawailah Ibnu Abbas watafaqa dan unggul wafaqa dan unggul mengungguli al-akran kawan-kawannya radallahu anhu wa ardahu. Di sini kita jumpai pelajaran al-ilmu bita'allum. Ya, ilmu itu didapatkan dengan cara belajar, bukan dengan cara bermalas-malasan. Namun ilmu itu didapatkan dengan penuh kesungguhan sebagaimana Ibnu Abbas radhiallahu anhuma Ya, beliau tekun belajar, akhirnya jadi orang yang berilmu. Lain halnya dengan ansar yang malas atau yang tidak mau belajar, maka dia tidak mendapatkan kedudukan dalam ilmu sebagaimana kedudukan Ibnu Abbas. Wal hilmu bitahallum dan sikap tidak mudah emosi, sikap tenang tidak mudah emosi, itu bitahallum harus dengan latihan Wa man yataharal khaira yu'tahu. Siapa yang mencari kebaikan, maka dia akan diberi kebaikan tersebut. Siapa yang mencari-cari rajin, dia ingin jadi orang yang rajin, berupaya untuk jadi orang yang rajin, insya Allah akan mudahkan untuk menjadi orang yang rajin. Dan barang siapa yang mencari-cari kebaikan, diantaranya adalah mencari kawan yang baik, maka di lingkungan yang ya, tidak kondusif sekalipun ternyata Allah mudahkan untuk ketemu dengan orang-orang yang baik seorang itu tinggal di negeri kafir karena dia mencari kebaikan teman yang baik akhirnya ketemu juga dengan orang-orang yang baik Wamanya takisyara yukohu dan siapa yang menjaga diri dari kejelekan maka yukohu maka dia akan dijaga dari kejelekan siapa yang ingin jaga dirinya dari malas ya, dia berupaya untuk ya, tidak malas maka Allah akan lindungi dia dari malas siapa yang ingin jaga dirinya dari sifat tidak disiplin ya, siapa yang ingin jaga dirinya dari sikap tidak tepat waktu dalam janji ya, dia berusaha untuk seperti itu maka niscaya Allah akan mudahkan oleh karena itu maka para sahabat radhiallahu anhum menyanjung Ibnu Abbas demikian juga tabiin dan telah lewat bentuk apresiasi dan sanjungan uh, Khalifah Umar bin Khattab yang memasukkan Ibnu Abbas bersama orang-orang tua ya, veteran perang Badar untuk menjadi uh, ya, anggota Dewan surah Dewan Pertimbangan Agungnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan pujian yang lain kita dapatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi sya'nihi tentang Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud yang merupakan juga ulama pakar Al-Qur'an mengatakan nikma turjumanul Qur'ani Ibnu Abbas. Sebaik-baik penafsir Al-Qur'an adalah Ibnu Abbas. Eh, Mas uh, Mas'ud juga mengatakan Sani Ibnu Abbas ini men, uh, mendapatkan usia-usia kami artinya berumur panjang maka ma'asyarahu minna rajulun maka tidak ada seorang pun dari kami yang bisa mengimbangi beliau dalam ilmu kemudian Mujahid muridnya Ibn Abbas mengatakan adalah Ibn Abbas jika menafsirkan satu tertentu dari ayat Al-Quran seakan-akan aku, aku lihat ada cahaya pada diri beliau. Yazid ibn al-Asam mengatakan satu ketika Muawiyah berangkat ke Mekah untuk berhaji dan Ibnu Abbas berangkat bersamanya. Fakah li Muawiyah maka Muawiyah itu memiliki mau kabun iring-iringan ya, memiliki iring-iringan karena beliau khalifah maka eh, dalam perjalanan beliau memiliki iring-iringan pengawal ya, jadi di depan di belakang dan sebagainya di ya, iring-iringan pejabat yang lain Wal Ibn Abbasin mau kabun namun Ibnu Abbas itu juga memiliki iring-iringan mimma Ya, mimman yas'alu anil fiqhi namun beda iring-iringannya kalau Muawiyah iring-iringannya ya, polisi, tentara atau pengawal ya, pejabat yang ikut menyertai keberangkatan sanak keluarga yang ikut kalau Ibn Abbas mau kapnya, iring-iringannya adalah orang-orang yang bertanya kepada beliau tentang masalah fikih ini, maka mereka memanfaatkan kesempatan ini, menyertai Ibnu Abbas bisa sehingga bisa banyak tanya berbagai hal sampai karena demikian banyak orang yang punya pikiran semacam ini maka jadilah Ibnu Abbas itu memiliki maukap sendiri iring, iringan tersendiri Syakir mengatakan adalah Ibnu Abbas alal musim saat musim haji fakhotaba beliau menyampaikan khutbah Arafah faftataha suratan nur maka isi khutbahnya adalah beliau buka dengan menyampaikan surat An-Nur kemudian beliau bacakan kemudian beliau tafsirkan maka kalau syekhun malahi maka ada seorang tua dari satu kampung dari kampung itu mengatakan Maksudnya Allah, aku belum pernah melihat itu mengetahui satu perkataan eh, ya khuju yang keluar dari kepala seseorang yang seandainya perkataan tersebut didengar oleh orang-orang Turki yang masih kafir, seandainya didengar oleh orang-orang kafir, niscaya akan la aslamat tentu orang Turki yang masih kafir itu akan masuk Islam karenanya. Ya, indahnya perkataan Ibn Abbas ketika menafsirkan Al-Quran. Seandainya disimak pengajiannya ya, pengajian surat An-Nur ya, disimak oleh orang kafir ya, maka mereka akan masuk Islam karenanya Fahakan maka sungguh al-imamah status imam ya, dalam agama, dalam ilmu tidaklah didapatkan kecuali dengan bersabar sebagaimana sabarnya Ibnu Abbas dalam menuntut ilmu di awal perjalanan hidupnya tidur siang di depan rumah guru ya, bantalnya adalah rida kena angin ya, kena debu yang dibawa oleh angin di siang hari panas terik nah, ya, karena kesungguhan belajar semacam inilah Ibnu Abbas ya, menjadi imam dalam ilmu Maka Ibnu Abbas tidak mengandalkan doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yaitu bikauli dengan doa Nabi ya Allah pahamkanlah dia ya Ibnu Abbas tentang agama dan ajaklah dia tafsir Al-Quran. Tidak pula mengandalkan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Allah ajarkanlah hikmah kepadanya. Maka Ibnu Abbas tidaklah mengandalkan hal ini fahas busmata bahkan beliau bersabar wasobarodan. dan melipat gandakan kesabaran wasabaro dan tekun untuk tahamulil masyak memikul kesulitan capek dan sulit dalam rangka mendapatkan ilmu maka ini kita jumpai di sini cerdasnya berakalnya Ibnu Abbas beliau tahu beliau didoakan oleh Nabi agar menjadi ulama agar menjadi orang yang berilmu namun beliau tidak mengandalkan hal itu. Namun beliau tidak mengandalkan hal itu, namun beliau adalah orang yang rajin dan sungguh-sungguh tekun belajar. Maka benarlah firman Allah dan kami jadikan di antara mereka ya para imam yang menebarkan hidayah dengan perintah kami lama tatkala mereka bersabar dan mereka yakin dengan kebenaran ayat-ayat kami. Waqat asana mangkal maka sungguh bagus orang yang mengatakan sesungguhnya imam dalam agama tidak didapatkan kecuali dengan kesabaran. Ya, tepatnya ini adalah perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala di kitabnya Al-Furqan Baina Aulia Rahman wa Aulia Syaitan. Dan mengatakan bisabri wal yakin tunalul imamatu fitin. Ini faedah dari as 24. Ya, bisabri wal yakin dengan kesabaran dan keyakinan yaitu ilmu ya, yaitu tentu didapatkan dengan tekun belajar sehingga punya ilmu bisabri wal yakin tunalul imamatu fitin maka didapatkanlah dan diperolehlah status imam dalam agama status imam dalam amal saleh maka dalika demikian juga Nabi alam eh, alimhu ajarkanlah kepada anak wara dan meninggalkan hal yang tidak jelas kehalalannya apalagi yang jelas-jelas haramnya Al Hasan bin Ali radhiallahu anhu mengatakan aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya, padahal ketika Rasul wafat, uh, eh, Al Hasan ini masih sangat belia, ya, lima tahunan. Maka ini menunjukkan bahasanya ini satu hal yang ditanamkan sejak kecil. Da' mayuribuka yuribuka la yuribuk. Ada dua kiroah uh, versi yang lain da' ma yaribuka la yaribuka. Eh, tinggalkanlah hal yang membuat ya tinggalkanlah hal yang ragu yang ragu kehalalannya, pilihlah yang tidak ragu. Oke, ini satu hal yang ditanamkan sejak belia, sejak kecil sekali. Karena ini diingat betul oleh Al-Hasan bin Ali. Artinya satu perkara yang menyibukkan pikiranmu yaitu bikin bimbang yang menyebabkan kau ragu-ragu tentangnya tinggalkanlah pergilah dan pilihlah perkara yang tidak ada padanya kesamaran keraguan wala irtiab tidak pula keraguan Faida ra'aita maka jika anda lihat satu keping uang eh, anda ragu-ragu apakah ini betul-betul milikmu atau orang lain tinggal kalah dia biar diambil orang lain ini contoh Nabi mengajarkan kepada anak kecil untuk memiliki warak wahah berikut ini sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat di mulutnya Al-Hasan bin Ali satu butir koma sedekah dan sedekah yaitu zakat tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Maka Nabi pun berusaha mengeluarkan butir koma tadi dari mulut Al-Hasan sambil mengatakan kih, kih, tidakkah engkau tahu bahasanya kita keluarga Nabi tidak boleh memakan zakat. Diatkanlah Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu Abu Hurairah mengatakan satu ketika Al Hasan bin Ali mengambil satu butir kurma sedekah lalu dia letakkan di fihi di mulutnya fi yang pertama itu di fi yang kedua itu mulut Fakola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tas mengatakan kih kih irmi biha lempar itu tidakkah engkau tahu bahasa yang kita tidak boleh makan zakat Al-Hafidh Ibn Hajar di Fathul Bari ketika menjelaskan kandungan hadis ini mengatakan fihi di antara pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini bolehnya membawa anak-anak ke masjid karena tumpuan korma zakat ini ditumpuk di masjid Al Hasan ngambil ya berarti dia ya, ke masjid watak takdibum bima yanfa'uhum Nih dan menghukum menghukum anak dengan hukuman yang manfaat bagi mereka dan mencegah mereka dari hal-hal yang tidak yang membahayakan mereka. Ya, maka tidak benar kaidah mendidik anak yang dianut oleh banyak orang tua. Ah kan masih kecil nggak apa-apa dimaklumi. Eh, maka eh, sebagian orang tua demikian parah sampai ah nggak apa-apa masih kecil itu untuk memaklumi perbuatan anaknya yang zalim mukuli orang lain kemudian uh, memukuli kawannya menghajar kawannya nah, ini satu hal yang tidak benar namun yang diajarkan oleh Islam anak kecil sekalipun kalau melakukan tindakan yang tidak benar perlu dihukum dalam hal ini Al-Hasan melakukan tindakan tidak benar, ngambil harta atau koma zakat dihukum dalam bentuk eh, yang lagi enak, yang lagi asik dinikmati itu dikeluarkan. Ini tentu bentuk hukuman. Demikian juga dicegahnya eh, anak kecil dari hal yang berbahaya wa mintana wilil muharramat Demikian juga perlu dicegah untuk melakukan hal yang haram. Untuk melakukan perbuatan yang haram. Ya, misalnya kemudian eh, anak perempuan kemudian eh, maka tidak benar anak perempuan di dipakaikan pakaian yang seksi-seksi. Ini kan masih anak kecil, nggak apa-apa ya, main di eh, luar sambil The, cuma uh, bajunya atau kaosnya you can see, terus apa bahkan cuma celana dalam saja sana main. ini tidak benar. Ini mintana ulil muharamat. Ya, anak kecil harus dicegah dari melakukan hal yang haram. Wa ingkanu ghaira mukallafin. Meskipun mereka tidak mukallaf dan tidak dosa karena melakukan yang haram. Tidak dosa karena belum mukallaf. Namun kenapa? lihat ada robu bidalik supaya terlatih dengan hal itu terlatih terlatih untuk jauh dari hal-hal yang haram Hakan inaha tarbiyatun salihatun benar inilah pendidikan yang baik dan pembiasan untuk taat watan syiatun dan penumbuhan ditumbuhkan di atas halal Famin thamma maka dari sana keluarlah Al Hasan bin Ali sebagai Sayyidu Nasadat sebagai seorang Sayyid sebagai seorang tokoh. Bal Sayyidu sababi ahli jannah bahkan kata Nabi dia adalah tokoh dan pemimpin anak-anak muda yang masuk surga bersama saudaranya Al Husain bin Ali. Eh, mat'amun tayyibun ini diantara faktornya adalah karena makanan yang baik, yang halal, Minat sirar sejak kecil, minuman yang halal, pakaian yang halal, wakat asana mengkal, dan sungguh bagus ucapan seorang penyair yang mengatakan, Wayan sauna siul fityani dan tumbuhlah tumbuhnya seorang anak muda di antara kami sebagaimana pembiasaan yang diberikan oleh abuhu, oleh bapaknya, oleh keluarganya, oleh orang tuanya. Walirajul ayakhtara li awladi al-afdal wal akmal dan boleh saja bagi seorang kepala rumah tangga, seorang laki-laki untuk memilihkan bagi anak-anaknya yang terbaik dan sempurna dalam masalah agama dan membimbing anak-anaknya untuk melakukan hal tersebut dan menunjukkan e, pada anak-anaknya hal tersebut. Khasatan terutama jika dia jumpai keluarganya, anaknya tersebut memiliki kesiapan dan bisa menerima hal itu. Eh, maka dipilihkan yang terbaik dan yang al-akmal yang sempurna berkenaan dengan masalah agama, diajari hal tersebut, diarahkan untuk itu, meskipun dia telah berumah tangga. Dalilnya diatkan oleh Al-Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma, Ibnu Umar mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah Fatimah, berarti Fatimah sudah berkeluarga. Lantas Nabi tidak mau masuk ya, men, uh, masuk ketemu dengan Fatimah. Wajah Aliun lantas setelah itu datanglah Ali. Lantas Fatimah cerita kepada Ali apa yang tadi telah terjadi. Fadakarahu lalu hal ini kemudian disampaikan kepada sang Nabi Shallallahu Alaihi Wahai Nabi, tadi anda ke rumah, ini sudah sampai depan pintu, kenapa nggak jadi masuk? Kenapa balik kanan pulang? Ada apakah gerangan? Qal maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sungguh aku melihat di pintu rumahnya Fatimah terdapat korden musyan catatan kaki wa al muzakhaf al mangkus ini korden yang demikian rame gemerlap ya, tidak polos muzakhaf diberi hiasan-hiasan al mangkus makna kasarnya dikasih ukiran-ukiran artinya dikasih motif-motif yang rami ya, bukan korden yang polos sederhana polos namun rame warnanya ya, rame motif-motifnya Fakal lantas Nabi kemudian mengatakan mali wali dunia apa perluku dengan dunia Fa'ataha Ali lantas Ali mendatangi Fatimah dan menyampaikan hal tersebut pada Fatimah. Fakalat tasfat Mah mengatakan, hendaknya sang Nabi memerintahkan aku dengan apa yang dia kehendaki. Kal, Nabi kemudian bersabda, tursilibihi ila fulan. Ya, kirimkan mukain mukain kordenmu tersebut kepada fulan. Ali baitin, satu keluarga, fihim hajaton, yang membutuhkan kain. ini cuma sekedar korden untuk nutupi pintu, mereka butuh kain untuk jadikan jadikan sebagai pakaian penutup aurat. Ya, maka uh, korden itu tidak uh, uh, polos, ya, sederhana, tidak rame motifnya dan warnanya, ya, itu al-afdal saja. Ya, kemudian korden itu rame dengan warna ini dan itu, ya, rame dengan motif, itu satu hal yang mubah. Satu hal yang tidak haram ini, tidak ada unsur haram di dalamnya. Namun Nabi menyukai kesederhanaan. Nabi menyukai kesederhanaan dan tidak menginginkan simbol-simbol wah, simbol-simbol kemewahan. E, maka Nabi inginkan agar anaknya putrinya juga demikian. Nah ini boleh-boleh saja. Ini tidak tidak boleh disanggah dengan menghalalkan yang haram gitu atau mengharamkan yang halal. ndak Ini membabil ikhtiaril afdal. E, maka bedakan antara bab memilih yang dinilai baik dengan mengharamkan yang halal. Nabi tidak mengharamkan yang halal. Ya, Nabi cuma mengatakan e, mengekspresikan tidak suka. Mali walidunya. Kenapa harus hal-hal yang bersifat duniawi, yang bersifat Eh, simbol-simbol uh, duniawi. Ya. Maka boleh saja berdasarkan hadis ini, boleh saja orang tua milihkan, nyarankan, ya, mengarahkan anak untuk uh, meninggalkan hal-hal yang dianggap kurang afdol karena berkesan uh, semacam sangat duniawi meskipun anaknya tersebut sudah berkeluarga. Kemudian dalam sahihain diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ali radhiyallahu anhu Fatimah mengadukan matalaka apa yang dia dapatkan ya, yaitu kapalan minaroha dikarenakan e, mesin penggiling gandum tradisional ya, karena Fatimah menggiling gandumnya giling gandum sendiri bahasa kita numbuk e, gabah uh, airnya jadi beras belak, uh, eh, tiap hari numbuk gabah oh, tangannya kapalan bayangkan ini, ini tangannya putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ini kapalan gara-gara uh, eh, mbak keperluan masa. Nah, maka sungguh aneh kemudian sebagian muslimah anti masak gara-gara nggak pingin kapalan gitu kan Ya, gak garap ingin, gak pingin tangannya kasar dan sebagainya. Lihat ini uh, seorang wanita ahli jannah, putri dari manusia paling mulia. Dia tidak merasa canggung, tidak merasa buruk, merasa jelek, tangannya kapalan ini, ya, karena urusan di dapur. Istakat matalaka mengadukan apa yang dia dapatkan minaroha fiyadiha gara-gara mesin tradisional penggiling gandum yang, uh, yang menimbulkan kapalan fiyadiha di tangannya ya, kapalan bahasa Indonesia nya tidak tahu ya pokoknya kayak gitu <laughs> ya, ya apa ini jadi apa besar jadi kasar ya, ya karena ya, megang benda-benda kasar Wa'atan Nabi wa atau utian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabiun didatangkanlah ini, tawanan perang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu maksudnya adalah budak fang telakot maka berangkatlah Fatimah ke rumah Nabi falam tajidhu namun eh, Fatimah tidak ketemu tidak mendapati Nabi Fatimah jumpa ber, berjumpa dengan Aisyah radhiallahu anha lantas dan Fatimah mengkabarkan kepada Aisyah apa yang diinginkan oleh Fatimah yaitu ingin pembantu menginginkan pembantu yang nanti membantu-bantu urusan dapur diantaranya urusan dapur yang kasar-kasar falam majaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala nabi datang Aisyah kemudian cerita pada nabi kedatangan Fatimah menemui Aisyah lantas datanglah nabi sallallahu alaihi wasallam ke tempat kami dan kami eh, sudah mengambil posisi di tempat tidur mau tidur. Maka kami bermaksud untuk berdiri, namun Nabi melarangnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala maka nikuma. Ya, kalian tetap di, tem uh, di tempat saja, tetap di situ saja, nggak usah duduk, nggak usah berdiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di antara kami, kaminya di sini Ali dan Fatimah. Hatta wajah tuh sampai-sampai aku mendapatkan dinginnya dua telapak kaki Nabi di dadaku. Sumaqal eh, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka aku ajarkan kepada kalian berdua yang lebih baik daripada pembantu yang kalian yaitu budak ya, yang akan bantu-bantu kerja yang kalian minta. Ya, maka Nabi katakan jika kalian berdua telah mengambil posisi di tempat tidur maka bertakbirlah tiga empat kali tasbih tiga tiga tahmid tiga tiga itu lebih baik daripada pembantu. Ya, tentu punya pembantu bukan satu hal yang haram. Ya, bukan satu hal yang berdosa. Namun Nabi eh, dalam hal ini tidak mengabulkan ya, permintaan Fatimah. Ini bukan karena itu satu hal yang dosa, namun mimbab ikhtiaril afdal. Ya, Nabi katakan, Nabi punya prinsip bahasanya yang afdal adalah kerjaan rumah ditangani sendiri. Biar Fatimah eh, asik dengan kegiatan-kegiatan rumah itu al-afdal. Sehingga ini dimasukkan tadi di pembahasan boleh bagi seorang laki-laki memilihkan untuk anaknya yang terbaik. Ini. Namun tentu al-afdal di sini tentang masalah pembantu ini tentu juga menimbang faktor-faktor yang lain, ya kekuatan fisik, kesehatan, ya, ya, jumlah anak dan dan seterusnya. Ya, maka itu semua tentu harus dipertimbangkan. Ya. Kemudian al-abna wasairul adab al-islamiyah, anak dan berbagai macam adab islami yang lain selain yang telah dibahas. Wali adib ala abu maka kewajiban bapak untuk menanamkan adab kepada anaknya berbagai macam adab Islam. Wa mafia dan yang eh, dan apa yang isinya adalah akhlak yang luhur, rafiah yang luhur, semacam adab makan, adab minum, berpakaian, ya, perkataan yang jujur, memenuhi janji, pemberani, ya, dermawan dan yang lain. wahat dan berikut ini sedikit tentang masalah adab-adab tersebut. Yang pertama adalah adab makan. Maka janganlah orang tua meninggal membiarkan anaknya dan anaknya ya, tidak beradab dengan adab makan dengan alasan dia masih kecil-kecil. Karena alasan masih kecil, masih anak-anak, yukhiluna kemudian mereka merusak adab makan dan minum. Namun balyu adabuna, namun bahkan perlu dididik dengan eh, dengan adab yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini madamu selama mereka mampu dan faham. Dalilnya wa rasul berikut ini. Sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada anak tirinya, eh, eh, anak dari Ummu Salamah istri Nabi. Nabi ajarkan kepada anak tirinya yang masih kecil Umar bin Abu Salamah, wa yu'atibuhu Nabi tanamkan eh, adab lam makanat tatkala tangannya itu tati sufi suhfati jalan-jalan di ya, di nampan tidak diam di satu posisi namun kesana dan kemari Diat oleh Bukhari dan Muslim dari Umar ibn Abi Salamah radhiallahu anhu kalau Umar mengatakan aku dalam asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bahkan dia adalah tanganku tatisu catatan kaki tatisu ay tataharok yaitu gerak-gerak watam tedu dan memanjang ke berbagai sisi nampan. Tidak mencukupkan diri pada tempat atau posisi tertentu, satu posisi tertentu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegurku dengan mengatakan, wahai anak kecil, sebelah nama Allah, makalah dengan tangan kananmu, makalah makanan yang ada di dekatmu. Maka Nabi tidak membiarkan uh, Umar bin Abu Salamah dengan kesalahannya dengan alasan ah masih anak-anak nanti aku gede ya pinter dewi ini padahal uh, padahal ternyata uh, setelah gede ternyata pinter bangkang ya. ya, dulu pas kecil tidak ditanamkan gedenya pinter bangkang Eh, lebih manut sama temannya daripada bapaknya, lebih percaya TV daripada nasihat orang tuanya, ya sudah gagal sudah uh, pendidikan. Oleh taharat dan maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah e, merasa sempit artinya biasa-biasa saja e, min meninggikan yaitu menghentikan tangan seorang anak perempuan dan tangan seorang anak laki-laki dari makanan ketika dia meletakkan ketika keduanya meletakkan tangannya tanpa menyebut nama Allah maka dipegangi tidak boleh makan sebagai bentuk hukuman diatkanlah berita muslim dalam sahihnya diatkan oleh muslim dalam sahihnya dari Hutaifah radhiallahu anhu Hutaifah mengatakan kami jika hadir bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lam nado aitina hatta yabda'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak meletakkan tangan-tangan kami sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai makan dengan meletakkan tangannya. Di sini kita jumpai adab makan ketika kita berada di satu tempat, satu forum bersama orang-orang yang e, wajib kita hormati. E, orang tua, orang yang lebih tua, Eh, pejabat dan yang lain. Maka adabnya minta beliau-beliau untuk makan terlebih dahulu. Bukan kemudian eh, eh, kita yang duluan beliau biar beliau-beliau dapat sisanya. Nah, tidak demikian. Ya, di antara adab makan bersama, ya, di antara adab makan bersama adalah ya, sebagaimana yang ada sebagaimana adabnya para sahabat ketika makan bareng dengan orang-orang yang kita hormati guru dan sebagainya ya, maka persilahkan beliau untuk makan terlebih dahulu setelah itu kita di belakangnya maka di antara tindakan tidak beradab nah, itu ya, orang yang lebih tua ya, orang tua ya, guru kita suruh dapat sisanya ya, yang enak-enaknya ya, kita serbu duluan nah, biar beliau Nah, beliau nggak semangat langsung makan, ya sudah kita habisi aja. Nah, ya tidak demikian. Ini. Tidak demikian Ada para sahabat. Ini. Mereka tidak mulai meletakkan tangan, nggak berani e, meletakkan tangan pada makanan mengambil makanan kecuali setelah Rasulullah mengambil makanan. Setelah Rasul mengambil makanan baru kemudian mereka mengambil makanan. Ini adab luhur yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan dipraktekkan mereka. Dan seorang yang katanya seorang yang mengklaim berusaha untuk mengikuti para sahabat Nabi adalah orang yang paling layak untuk beradab dengan adabnya para sahabat Nabi. Wa inna nama nama marotan. Satu ketika kami hadir bersama beliau ta'aman di acara jamuan makan. Faja ajariyatun lalu datanglah seorang anak perempuan kecil. Seakan-akan dia terdorong catatan kaki. Tutfa aili sidati su'atiha. Disebut seakan-akan dia terdorong karena demikian luar biasa cepatnya. Seakan-akan ada sesuatu yang mendorong atau sesuatu menariknya. Fadahabat maka e, anak kecil ini berupaya untuk meletakkan tangannya di makanan. Rasul kemudian memegang tangannya sehingga dia tidak megang, tidak berhasil menyentuh makanan. Lalu datanglah seorang Arab Badui seakan-akan juga dia terdorong. Nabi pegang juga tangannya. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sunyi setan itu e, menghalalkan makanan manakala tidak disebutkan nama Allah ketika makan e, atau berupaya untuk menghalalkan makanan dengan tidak disebut nama Allah ketika makan." Dan sunyi setan datang dengan membawa anak perempuan ini supaya bisa dengan anak perempuan ini dia bisa menghalalkan dan ikut menikmati makanan maka ku pegang tangan anak perempuan ini lalu setan datang dengan lelaki Arab Badui dia ingin menghalalkan dan itu menikmati bihi dengan sebab Arab Badui tersebut makanan maka ku pegangi tangannya demi Allah zat yang nyawaku ada di tangannya sungguh tangannya setan itu ada di tanganku bersama tangan si anak perempuan ini. Ya, maka kita lihat anak perempuan, ya, anak perempuan orang lain. Ya, ini tidak jadi alasan bagi Nabi untuk membiarkannya tidak e, melakukan adab atau ya melakukan adab makan. Nah, Nabi, e, namun Nabi didik, Nabi kasih hukuman mau makan tangannya dipegang nanti dulu ya, dan ini nampaknya Abdahir adalah anak orang lain cuma sekedar anak kecil ya, maka di sini kita jumpai pelajaran datnya masalah penanaman adab itu adalah di samping tanggung jawab orang tua tanggung jawab masyarakat ya, maka hendaknya anggota masyarakat yang lain terutama e, beliau-beliau uh, yang sepuh itu juga membantu orang tua ini untuk Eh, menanamkan adab kepada generasi muda. Ya, ya, ketika di uh, situasi bukan di rumah, seorang anak itu melakukan hal yang tidak sesuai, maka diingatkan. Nah, karena itu maka prinsip pemakluman ya terhadap anak semuanya sempat dimaklumi, Allah tidak apa-apa kan masih anak-anak ini adalah prinsip pendidikan yang tidak islami. Ini bertolak belakang dengan sejumlah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan hal ini. Wa siya al akil jika orang yang makan itu lupa untuk menyebut nama Allah di awal makannya, maka adalah dia katakan ketika dia ingat bismillahi awalahu wa akhirahu berdasarkan hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda siapa yang lupa untuk mengingat Allah Azza wa Jalla di awal makannya. Maka adalah dia katakan ketika dia ingat bismillah awalahu wa akhirahu. Fa innahu yastakbilu ta'aman jadidan. Maka dengan itu dia akan meng, akan mendapatkan makanan yang baru. Au yamtani'u al-khabisu mimma kana yusibu minhu. Al-khabis di sini maknanya setan. Dan bacaan tadi memiliki manfaat mencegah si setan untuk bisa menikmati apa yang telah dia ambil. Ini, ini bacaan ini memiliki faedah dia ya, mencegah setan untuk bisa menikmati makanan yang tadi telah dia ambil melalui kita karena kita makan tanpa ya, membaca dan menyebut nama Allah. Demikian juga maka makanan kita selanjutnya adalah makanan yang steril tanpa ditemani oleh setan. Ya, di sini dikatakan oleh Ibnu Sunni adalah amalul yaumi walailah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi. Fal yu'allam al waladu hada. Maka adalah anak diajari hal ini. Doa ya, ketika lupa baca bismillah di awal makan. Demikian juga hendaklah bapak dan ibu itu makan bareng ya, satu piring atau satu nampan bersama anak-anaknya. Karena dalam makan bareng itu terdapat ulfah, ya, persatuan dan kesatuan hati, kedekatan hati. E, dan dengan makan barang itu terdapat barokah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, makanan satu orang bisa cukup untuk dua orang ketika dia berkah makanan dua orang cukup untuk empat orang ketika dia makanan yang berkah. Makanan empat orang cukup untuk delapan orang. Manakala Allah melimpahkan keberkahannya. Dia kalau Muslim dari Jabir radhiallahu anhu. Kemudian dia kalau dan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan dua orang cukup untuk tiga orang, makanan tiga orang cukup empat, cukup untuk empat orang. Kemudian di antara manfaat makan barang sebenarnya orang tua ketika dia makan barang dengan anaknya, dan ketika itu ada kesempatan untuk ngajari anak adab makan dan membimbingnya ya, untuk mengenal akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan cara Nabi, gaya Nabi dalam makan dan minum dan petunjuk Nabi dalam itu semua. Demikian juga dengan Anda, wahai orang tua, duduk bareng dengan anak, Anda akan mengetahui sifat-sifat mereka yang baik atau yang jelek. Setelah itu Anda bisa koreksi yang bengkok dari mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faminal awladi maka di antara anak ada anak ada yang rakus dalam makan. Ya, Just on rakus dalam makan. Dia ingin untuk dirinya lebih banyak daripada saudaranya. Ya, dia lebih mengutamakan dirinya fi dalam segala sesuatu dibandingkan saudara-saudaranya. Oleh karena itu Anda lihat dua tangannya memanjang e, ke jatah e, apa yang jadi jatah e, saudara-saudaranya. Anda lihat dia tidak kona'ah dengan pembagian bapaknya. E, tidak kona'ah dengan bagiannya dari makanan dan minum, minuman. Nah disinilah kita jumpai pentingnya makan bareng dengan anak. Maka dalam kasus semacam ini, maka orang tua perlu memberikan takwim, memberikan uh, penilaian, memberikan bimbingan, watakdil dan memberikan koreksi dan perbaikan. Misalnya, ida eh, ida tak jika anda letakkan di, di, di hadapan anak-anak eh, sejumlah korma, kemudian mereka makan korma tersebut anda lihat sebagian anak mengambil pikir tayadai dengan dua tangannya. Sebagiannya mengambil biadihi dengan satu tangannya lebih dari satu butir kurma. Maka semisal mereka-mereka ini selayaknya diajari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bab ini. Itu dalam bab makan barang. Ketika orang itu makan barang, di antara adabnya adalah tidak boleh ngambil double Ya, namun makannya satu-satu. Mau banyak ya ngunyahnya yang kebut. Nah, eh, <laughs> ya, ngunyahnya nggak yang ngebut. Kalau perlu nggak pula nggak perlu dikunyah langsung telan. Nah. Tapi ngambilnya satu-satu. Bahwa ma'akhud jal Bukhari dalilnya adalah hadis yang diatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiallahu anhu beliau mengatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk double di antara dua butir korma kecuali jika dia telah minta izin sama temannya. Ya, saya double ya. Nah, saya langsung double izin dulu. Ya, teman yang nggak izinkan enggak ya satu-satu ini biar senasib. <laughs> Maka ya enggak boleh double. Nah hadisnya tentang masalah double, eh, double ngambil double korma ketika makan bareng makan bareng korma kemudian ngambil double korma do, dengan e, cara double Nabi larang ini bicara tentang korma bagaimanakah dengan yang lain eh, win sahabu hada dan ditariklah adab ini ala kulima fi makna tamri semua yang semakna dengan korma itu makanan ini makan gorengan ya satu-satu. Enggak kemudian langsung tangannya megang dua yang dimasukkan ke mulut. <laughs> Langsung dua sekaligus. Nah, nah, nah, nah, boleh demikian. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakat ya unaka masalan. Misalnya eh, ada eh, protokol ada jeruk. Modoan yang diletakkan. Ada mos, ada pisang. fatahu maka maka anda lihat rakuslah di antara anak uh, ah, ya, ijik sasha ya rakuslah di antara anak yang rakus yang ya yadaihi dia julurkan dua tangannya ngambil dua atau tiga dia ambil hak saudaranya faida fa'ala dalika jika anak melakukan hal tersebut selainnya bagi anda untuk mencegahnya dari melakukan hal itu waktu atibhu ala dalik dan tanamkan adab kepada anak agar seperti itu. Ini kalau makan bareng, adabnya dari Nabi, ya ngambil pisangnya satu-satu, ya, ngambil pisangnya dimakan satu-satu nggak kemudian ngambil dua langsung dimakan dua nah ya, tidak demikian namun ambil satu-satu nanti habis ngambil lagi habis ambil lagi itu adabnya Nabi sampaikan seperti ini kepada anak Ya, wato'am dan makanan terkadang jumlahnya banyak. Faistami al-jami' alaikum dan semuanya berkumpul mengurumuninya. Kemudian menjulurkan tangan-tangan mereka ke tumpuan makanan tadi. Ya, semua mereka demikian. Dan terkadang keadaannya ahyanan terkadang perlu uh, eh, yukosam ba'du ta'am. Sebagian makanan dibagikan. Nah, fakat yastahi kenapa? Karena Sebagian abna, sebagian anak terkadang malu menjulukan dua tangannya dalam keadaan saudaranya yang lain juga menjulukan tangan. Maka jika dirasa kondisi itu memerlukan untuk pembagian makanan, maka hendaknya makanan dibagi dan ini satu hal yang tidak mengapa. Ini tidak harus bentuknya ini ditumpuk kemudian dikelilingi makan bareng-bareng boleh jadi dibagi dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Bakrin radhiallahu anhu radhiallahu anhu beliau mengatakan kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kami berjumlah 130 orang. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah ada di antara kalian yang punya makanan? Faidah ternyata ada seorang yang punya satu sok makanan atau semacam itu. Akhirnya makanan yaitu gandum ini ujina dibuat adonan Sumaja arajulun musyrikun kemudian datanglah orang musyrik mus'anun Allah alam lewati tawilun yang dia adalah orangnya tinggi Birunamin dengan sejumlah kambing yang dia bawa. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Nabi bertanya, apakah ini dijual, apakah ini dijual, ataukah pemberian, ataukah hibah? Kal, la, tidak, bukan hibah, Bal bayon namun dijual. kal fastara minhu syatan. Maka Nabi lantas membeli dari orang musrik tersebut seekor kambing. Fasuniat lantas di, dibuatlah kambing tersebut. Artinya disembelih di apa ya? di tangan diurusilah kambing tersebut. Fa'amaran Nabiullah maka Nabiullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bisawadil batani yush, eh, yushawa atau yushwa dan eh, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar sawadil batan eh, dari kambing itu dipanggang Wa ayyumullahi demi Allah ma min thalathina wa mi'atin tidaklah 130 orang tersebut kecuali Nabi potongkan untuknya satu potong dari tadi sawadil batan. Ingkana syaitan atau iyahu jika orangnya itu ada langsung Nabi berikan jika orangnya gaib orangnya belum hadir masih absen Nabi simpankan untuknya maka Nabi potongkan dagingnya satu persatu ini dalil e, kalau makanan itu boleh e, model distribusi makanan tidak harus dalam bentuk rame-rame dikelilingi dan makan bareng-bareng boleh jadi e, modelnya adalah model pembagian.